Radio CR Tauhid Aceh 96,1 FM Sahabat berbagi ilmu Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawuthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah hujan yang turun, kita berharap hujan ini adalah hujan yang membawa rahmat, kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Dan kita berdoa sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi apabila hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Semoga di kondisi ini dan keberadaan kita di masjid yang mulia ini menjadi sebab-sebab yang dengannya kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam rahmat dan anugerahnya. Dan dimaklumi bahwa seorang muslim yang duduk di masjid dari masjid-masjid Allah memiliki berbagai kebaikan. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما من قوم جلسوا في بيت من بيوت الله kitab كتاب الله yatadarasunahu فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة tidak ada satu kaum yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, saling mempelajarinya antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka rahmat. Akan turun kepada mereka ketenangan, mereka diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut orang yang hadir di majelis itu di depan para malaikatnya, dibanggakan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan ini dijadikan sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan dan rahmat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semua di majelis yang baik ini dalam niatan yang baik, dalam acara yang baik, kembali mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kebaikan. Innahu waliyu wal qadiru alaih. Tema yang diamanahkan dari pihak tamir masjid pada pertemuan ini adalah hidup mulia dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tema yang sangat indah. Pembahasan yang penting untuk kita pahami dan kita renungi. Sebab di dalamnya terdapat pondasi kebahagiaan kita dan hakikat dari kehidupan seorang muslim dan muslimat. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'at." Sesungguhnya saya mengetahui sebuah batu di Mekah. Batu ini memberi salam kepadaku sebelum saya diutus sebagai seorang nabi. Iya. Batu memberi salam kepada nabi. Subhanallah. Dan ini kejadiannya sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul. Maka perhatikan, dari makhluk yang kita anggap sebagai benda mati, ternyata mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya. Dia memberi salam kepada nabi. Batu ini. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Datang seorang lelaki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki ini datang dengan mengendarai seekor unta. Begitu tiba di depan Nabi, lelaki pemilik unta berlalu. Ternyata unta ini mendekat kepada Rasulullah dan menangis terseduh-seduh. Iya. Maka Nabi mengelus unta tersebut sampai unta ini tenang. Kemudian beliau berkata, di mana pemilik unta ini? Maka didatangkanlah lelaki itu tadi. Nabi bertanya kepadanya, "Wahai pemilik unta, apa yang kamu lakukan pada untamu? Jangan kamu bebani dia dengan hal yang dia tidak sanggup." Rupanya unta subhanallah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menangis dan ternyata Nabi mengetahui apa yang dialami oleh unta ini. Hewan kita anggap sebagai makhluk yang tidak berakal, tidak bisa berbicara, tapi juga mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga, dan ini lebih dahsyat lagi. Karena dia datang dalam hadis yang disebut oleh para ulama ahli hadis sebagai hadis yang mutawatir. Datang di dalam berbagai riwayat. Datang dalam berbagai riwayat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau khutbah di atas mimbar, jadi sebelum beliau khutbah di atas mimbar, tadinya beliau berkhutbah di atas sebatang kayu. Karena wajar seorang yang ingin memberikan pengarahan kepada manusia, dia berdiri atau berada di atas tempat tinggi supaya didengar oleh orang yang di belakangnya. Beda dengan kita sekarang ini. Sekarang Masya Allah kita dengan pengeras suara bisa menjangkau jangkauan yang sangat luas. Kalau di masa dahulu tidak ada pengeras suara. Jadi harus ada tempat yang tinggi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di atas tempat yang di atas sebatang kayu ini. Kemudian datanglah seorang perempuan yang memiliki budak yang dia ini tukang kayu, ahli di dalam membuat mimbar. Maka ia pun menawarkan jasanya. Nabi menyetujuinya. Lalu dibuatkanlah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah mimbar dengan tiga anak tangga. Nabi berdiri di atas tangga yang kedua dan duduk di tangga yang ketiga. Itu sifat mimbar Nabi di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah khutbah ke atas mimbar yang baru ini, maka terdengar suara tangisan dari batang kayu itu tadi. Terdengar suara tangisan yang didengar oleh seluruh yang berada di masjid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbarnya. Lalu beliau mengelus batang kayu ini hingga tenang batang kayu tersebut, hilang suara tangisannya. Kemudian Nabi perintah supaya batang kayu itu dikubur, ditanam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata saya tidak mengelusnya, batang kayu ini akan menangis hingga hari kiamat. Subhanallah. Batang kayu merasa mulia Nabi berkhutbah di atasnya. Tiba-tiba Nabi berpindah berkhutbah di atas mimbar. Lagi-lagi kita anggap benda mati. Kalau batu tadi, unta tadi, kemudian batang kayu ini, semuanya mengenal kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita manusia yang dikatakan sebagai makhluk yang bergerak, berakal, bernyawa, tidak mengenal dari kedudukannya, di mana sisi kemuliaan kita? Iya. Allah telah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Dimuliakan oleh Allah. Tapi kemuliaannya adalah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala harus dipahami. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling bertakwa di antara kalian. Maka pelajaran untuk kita semua. Bagaimana pentingnya kita berpegang dengan tuntunan dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau makhluk-makhluk ini saja tadi yang kita anggap benda mati, hewan, ternyata mereka juga mengenal dari kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita lebih mulia lagi sebagai manusia dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan agama dan tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, agama ini adalah kemuliaan untuk kita semua. Anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Sungguh Allah telah memberikan minnah, telah memberikan anugerah yang besar kepada kaum mukminin dengan diutusnya seorang rasul dari diri-diri mereka sendiri. Rasul ini membacakan kepada mereka kitab Allah. Dan ini nikmat yang sangat besar. Turunnya Al-Quran itu sudah cukup sebagai nikmat, sudah cukup sebagai sumber kebaikan untuk hamba. Dan itu adalah agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim." Bukankah telah cukup untuk mereka? Bukankah telah cukup untuk mereka kami turunkan kepada mereka Alkitab yang kitab ini dibacakan kepada mereka. Ditilawah terhadap mereka. Iya. Al-Quran ini sudah mencukupi kita dalam segala hal. Dia adalah sumber petunjuk, sumber kebahagiaan. Di dalamnya ada nasihat, peringatan, penyembuh, rahmat, keadilan, kejujuran, hal yang menguatkan seorang hamba. Dan Al-Quran itu sendiri, itulah kehidupan yang hakiki di dalamnya. Hal yang menghidupkan hati. Disitulah kehidupan seorang hamba dengan Al-Quran. Iya. Perhatikan dari dahsyatnya Al-Quran ini yang Nabi diutus membacakan kepada kita ayat-ayatnya, membacakan Al-Quran ini. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la khashian mutasaddian min khasyatillah. Andai kata kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, kamu akan melihat gunung itu hancur berkeping-keping karena dia takut kepada Allah. Iya. Tapi subhanallah, Al-Quran ini turun ke manusia turun di tengah umat sebagian dari manusia orang-orang kafir menolak dari Al-Qur'an. Sebagian dari umat Islam lalai dari Al-Qur'an. Maka hati jenis bagaimana yang tidak tersentuh dengan Al-Quran ini. Padahal gunung yang sedemikian kerasnya, andai kata Al-Quran turun akan hancur berkeping-keping. Harus kita pahami dari keagungan Al-Quran. Dan ini adalah nikmat Allah yang sangat besar. Dan Al-Quran adalah dari agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yatlu alaihim ayati. Rasul ini datang untuk membacakan ayat-ayatnya. Ini harus saya dudukkan mana tilawah di sini. Sebab kadang sebagian orang tidak paham apa arti tilawah. Dia paham seakan-akan tilawah itu cuma membaca Al-Quran. Apalagi kita di Indonesia tilawah ya identik dengan musabakah tilawatul Quran. Hanya membaca saja. Tilawah itu punya tiga makna. Punya tiga makna. Ada tilawah lafdiyah, yang kedua tilawah maknawiyah, dan yang ketiga tilawah hukmiyah. Ada membacanya secara lafaz. Ini tilawah yang pertama. Dia baca secara lafaz. Dia baca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, ketentuan-ketentuannya. Dan ini umumnya manusia mengerti tilawah jenis yang ini. Ada tilawah jenis yang kedua. Yaitu tilawah secara makna. Dia baca makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dia tadabbur terhadap kandungan Al-Quran. Dia mengerti tafsirnya. Apa ucapan para sahabat dan para ulama di dalam menafsirkan ayat-ayat itu. Ini namanya tilawah ma'nawiyah. Ini lebih identik disebut dengan nama tadabbur Al-Quran. Dan Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk dibaca saya. Tapi diturunkan untuk ditadabburi. Kitabun anzalnaku ilaika mubarak liyadabbaru ayatih. Allah berfirman, itulah Al-Quran, kitab yang berberkah, yang kami turunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad, supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Tilawah jenis yang ketiga adalah tilawah hukmiyah. amalkan kandungan dari Al-Quran. Dia mentilawah, dia baca dengan apa? Mengamalkan kandungannya. Iya. Maka ini tiga jenis tilawah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dari rahmat Allah beliau mentilawah Al-Qur'an. Beliau membacakan Al-Qur'an ini kepada para sahabat. Sehingga kita pada hari ini kalau ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana yang dibaca oleh Nabi itu masih bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Saya alhamdulillah menghafal Al-Qur'an 30 juz dan saya mengkhatamkan dua kali kepada dua orang guru. dari jalur yang berbeda. Guru saya membaca kepada gurunya, gurunya membaca kepada gurunya, gurunya membaca kepada gurunya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terjaga lafadznya. Iya, ilmu tajwid itu kata para ulama adalah pendekatan untuk mendekatkan bagaimana seorang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Pendekatan. Kalau hakikat di dalam membaca, dia harusnya mengambil dari mulut guru. Sebab Jibril turun langsung membacakan Al-Quran kepada Nabi. Setiap Ramadan Jibril turun membacakan Al-Quran kepada Nabi dan Nabi juga membaca kepada Jibril. Diperiksa kalimat huruf per huruf, kalimat per kalimat. Iya. Karena itu kita di dalam membaca Al-Quran panjang pendeknya saja, itu kita punya riwayat. Kita memanjangkan bukan pada tempatnya, itu akan ada teguran. Sebab nak seperti itu datangnya dari Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tilawah secara lafad, Nabi bacakan kepada para sahabat sampai kepada umat Islam hingga hari ini. Dari sisi mana Nabi tafsirkan ayat-ayat itu? Dipahami oleh para sahabat mana-mananya. Dari sisi pengamalan, ah, itulah kebahagiaan hidup para sahabat. Iya. Mereka sangat berbahagia dengan kandungan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran tersebut. Mereka terapkan di dalam kehidupannya karena itu wajar kalau Allah berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim." Bukan telah cukup untuk mereka? Kami turunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad Alkitab, engkau tilawah kitab itu kepada mereka. Cukup. Subhanallah. Jadi kalau ada yang tidak merasa cukup dengan Al-Qur'an dan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah hal yang dipertanyakan terhadap dirinya sebab dia menyelisih ketentuan Allah. Subhanahu wa taala. Dari nikmat dan keagungan agama ini, mulianya kita dengan agama ini diterangkan di dalam kelanjutan ayat yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ini dari tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu datang untuk mensucikan manusia, membersihkan mereka, tazkiyah. Iya. Dan itulah sebab keberuntungannya. Dan di dalam agama ini terdapat pokok-pokok yang mensucikannya. Kalau kita berbicara tentang tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Pensucian jiwa. Agama ini syariatnya, tuntunannya itu adalah mensucikan jiwa. Mensucikan dari jiwa ini. Sebagian syariatnya saja seperti zakat. Zakat mensucikan jiwa. Apalagi kalau dia melakukan dari ibadah-ibadah yang lainnya dan mensucikan jiwa ini, ini termasuk dasar pokok di dalam agama. Misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu Allah bersumpah di surah yang kita semua menghafalnya. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idha talaha, wan nahari idha jallaha, wal layli idha yagshaha, والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها sekitar 10 atau 11 sumpah. Allah bersumpah dengan sumpah-sumpah yang agung untuk menegaskan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan jiwanya dan sungguh sangat merugi siapa yang mengotori jiwanya. Rasulullah diutus kepada kita untuk mensucikan jiwa manusia. Dan ini dari kemuliaan hidup kita. Subhanallah. Ketenangan hidup adanya di dalam tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam segala bentuk ketenangan. Kebahagiaan semuanya di dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di kelanjutan ayat, wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Dan Nabi ini datang dari nikmat Allah dengan diutusnya Nabi, beliau ini mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah. Hikmah ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal diingatkan kembali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa in kuntum min qablu la fi mubin. Yang mana kalian sebelumnya benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Sebelum agama ini datang, orang-orang Arab berada di dalam kesesatan yang nyata. Peperangan antara sesama mereka. Kedoliman terjadi di tengah mereka. Tidak ada ketenangan dan ketentraman. Dengan datangnya agama ini, Allah memberikan karunia kepada umat Islam. Dan ini adalah karunia yang sangat besar. Wajib untuk kita syukuri. Harus kita pahami. Iya. Maka ini beberapa sudut yang disebutkan di dalam ayat. Menggambarkan kepada kita semua betapa indahnya agama ini untuk kita. Dan harusnya kita berbahagia dengan agama ini. Iya. Selain daripada itu, agama ini adalah agama yang mengajak manusia kepada kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang sebenar-benarnya merupakan kehidupan. Dan di sini saya ingin mengajak hadirin sekalian dan hadirat untuk merenungi apa arti dari kehidupan ini. Iya. Dan saya di beberapa tempat mengatakan bahwa kehidupan itu kalau kita ingin mengetahuinya, sebenarnya sederhana. Dua hal saja pada kehidupan. Yang pertama, bagaimana kita memahami arti kehidupan? Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadikan kehidupan itu berarti? Ini dua hal. Ya. Dan dua hal ini diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus paham apa arti dari hidup ini. Dan kita harus mengetahui betapa mulianya kita umat Islam dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah kehidupan kita yang hakiki. Kehidupan ini hanya sementara. Semua dari kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan dunia sementara. Semuanya akan menghadap kepada Allah. Tapi ada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan akhirat. Iya. Ini dua jenis kehidupan. Dan semuanya diterangkan di dalam agama. Kita harus pahami apa artinya. Dan bagaimana kehidupan dunia ini kita jadikan sebagai bekal untuk kehidupan yang hakiki di kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anfal, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, istijabalah kalian. Jawablah Allah dan Rasulnya kalau kalian dipanggil kepada hal yang menghidupkan kalian. Luar biasa. Jadi agama ini mengajak kita kepada kehidupan. Iya. Pernah ada seorang sahabat yang sedang sholat, sholat sunnah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya. Tapi sahabat ini tidak meninggalkan sholatnya, dia lanjut. Melanjutkan sholatnya. Maka Rasulullah kembali memanggilnya. Yang akhirnya sahabat ini datang kepada Nabi. Nabi menegurnya, kenapa kamu ketika saya panggil, kamu tidak segera datang? Katanya ya Rasulullah saya sedang sholat. Ya. Dia sholat sunnah. Dan menjawab panggilan Nabi hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya cuma ini sahabat tidak mengetahui hukum ini. Jadi subhanallah, dia sedang melakukan ibadah. Begitu dipanggil oleh Nabi, hukum syar'i kita hendaknya menjawab apa? Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita dipanggil di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasulullah. Sudahkah kita menjawab panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini sudut dalam kehidupan hendaknya kita perhatikan. Jangan sampai kayu tadi maaf ya dari unta itu tadi kemudian batu ternyata mereka lebih paham bagaimana menjawab panggilan Rasulullah Alaihi Wasallam, mengerti kedudukan Nabi. Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai terjadi seperti itu. Iya. Jadi seorang kalau dipanggil oleh Nabi, segera dia jawab. Tidak ada hikmah lain di dalam Al-Quran. Ini juga dari hal yang hendaknya kita perhatikan dengan seksama. Anjing di dalam Al-Quran dikatakan apa? Iya. Fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah dari hewan-hewan yang ditangkap oleh anjing yang terlatih. Jadi subhanallah, anjing terlatih ini dia diberi kehususan oleh Allah. Dibedakan dengan anjing yang tidak terlatih. Kalau anjing terlatih, dia menangkap hewan, cukup pemiliknya melepasnya bismillah, dia menangkap hewan. Kemudian datang anjing ini dalam keadaan hewan itu mati, maka hewan yang ditangkap itu halal untuk dimakan. Bekas liurnya juga dimaafkan. Tidak perlu dicuci. Dimaafkan. Ini kehususan. Karena anjing ini apa? Terlatih. Tapi hukum di dalam hadis, kalau misalnya ada anjing terlatih memburu hewan buruan, kemudian pemiliknya menemukan hewan buruan itu dan dia dapati ada anjing lain selain dari anjingnya, maka itu dihitung bangkai, tidak boleh dimakan. Kenapa? Sebab ada anjing tidak terlatih di sekitarnya. Perhatikan anjing tidak terlatih ini merusak pekerjaan anjing yang apa? Anjing yang terlatih. Subhanallah. Hewan diangkat derajatnya karena dia apa? Karena punya ilmu di atas yang lainnya. Dia lebih terlatih daripada yang lainnya. Definisi hewannya anjing terlatih itu di dalam buku fikih. Kalau dia diperintah, dia jalan. Kalau dia dilarang, dia berhenti. Kalau tidak ada perintah, dia di tempatnya. Itu anjing terlatih. Jadi tidak mungkin ada anjing terlatih sudah melihat hewan buron dia langsung lari, tidak. Itu bukan terlatih namanya. Anjing terlari itu dia tidak bergerak kecuali diperintah oleh siapa? Tuannya. Kalau dia sangat lapar pun dia tidak akan memakan hewan buruan itu kecuali kalau diperintah oleh tuannya. Ini anjing terlatih. Subhanallah anjing saja dididik oleh tuannya, dia mendengar, dia hormati tuannya. Betapa banyak kita dididik oleh Allah di dalam Al-Quran. Betapa banyak kita dididik oleh Rasulullah di dalam sunnahnya. Harusnya kita lebih terlatih daripada itu. Dan perhatikan bahwa ini sisi kehidupan dan kemuliaan. Kalau hewan saja dengan kelebihan ilmu, dia lebih baik daripada yang tidak terlatih. Harusnya kita manusia akan lebih mulia dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kita mempelajarinya, mengamalkannya. Dan itulah sisi kehidupan yang harusnya diperbaiki, diperhatikan dengan seksama. Jadi Allah berfirman, Ya yuhalladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Istajibu lillahi walir rasul. Jawablah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ida da'akum lima yuhyikum. Apabila kalian dipanggil kepada hal yang menghidupkan kalian. Agama ini itulah kehidupan kita. Itulah kehidupan kita. Iya. Kapan seorang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah berpegang dengan agama Nabi? Maka itulah hakikat dari kehidupan di dunia maupun di akhirat. Karena kehidupan yang sempurna dengan berpegang teguh terhadap Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan di kehidupan dunia. Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin. Ini keimanan dan amalan salih ini pokok agama kita. Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Diberikan kehidupan yang baik. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala apalagi akhirat. Ah, itulah kehidupan yang sempurna di akhirat. Karena itu dalam Al-Quran Allah firman, Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sungguhnya akhirat itu, itulah kehidupan yang sempurna di sana. Iya. Sebagaimana di ayat yang lain, Allah firman, menjelaskan manusia pada hari kiamat, bagaimana penyesalannya. Yawma yatadakkarul insanu masa'a yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Hari tatkala manusia berkata, dia mengingat segala dia mengingat segala amalan yang pernah dia lakukan di dunia. Dia berkata, wahai andai kata saya dulu di dunia menyiapkan dari amalan soleh untuk kehidupanku. Maksudnya kehidupan akhiratnya. Jadi kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di dunia dibangun di atas keimanan dan amalan soleh dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan kehidupan yang hakiki itulah kehidupan di akhirat. Itu kehidupan yang sebenarnya. Sebab di akhirat di sanalah disempurnakan segalanya. Iya. Dan di akhirat itu hanya ada dua golongan. Tidak ada golongan yang ketiga. Allah firman fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok di dalam sorga dan satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala. Hanya ada dua bagian manusia kelak di kemudian hari. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Hanya ada dua keadaan pada hari kiamat. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat tertawa dan dialah Allah yang membuat menangis. Itu akhir dari kehidupan kita di sana. Yang menentukannya adalah kita sendiri. Waktu untuk memilih adalah sekarang. Mau pilih yang mana? Hanya ada dua pilihan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Dia ingat hidup ini tidak pernah ada kata berhenti di dalam kehidupan. Tidak ada istirahat dalam kehidupan. Sebab Allah tidak pernah mencatat ada kata berhenti. Di dalam Al-Quran hanya dikatakan, Liman sya'a minkum ayyataqaddama au yata'akhar. Siapa di antara kalian yang ingin maju ke depan atau mundur ke belakang. Hanya ada dua. Maju ke depan dengan kebaikan, mundur ke belakang dengan dosa. Tidak ada yang disebut berhenti. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim, كل الناس يغدو fabai'un نفسه famu'tikuha أو mubikuha setiap jiwa itu berusaha dengan usahanya dia melakukan transaksi di dalam kehidupannya ada yang membebaskan dirinya dari api neraka dan ada yang justru menghancurkan dirinya ke dalam api neraka tidak disebut derajat antara keduanya hanya ada dua saja iya Karena itu kita yang menentukan kehidupan ini. Kita yang memilihnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab Al-Quran. Mengutus seorang Rasul kepada kita. Jalan kebenaran sudah diterangkan. Jangankan jalan kebenaran. Jalan kejelekan saja diterangkan. Supaya kita hindari. Hujjah telah tegak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini memperingatkan, menjelaskan kepada umatnya segala kebaikan yang diketahui untuk umatnya. Dan wajib atas nabi ini memperingatkan umatnya dari segala yang membahayakannya. Iya. Jadi kalau ada yang menghadap kepada Allah pada hari kiamat, dan pada hari kiamat semuanya adalah pertanggungjawaban. Jangankan di hari kiamat, di alam kubur pertanyaan dan pertanggungjawaban. Di alam kubur ada pertanyaan. Kita tahu ada tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Marrabbuka, man nabiyuka, wa madinuka. Siapa Rabbmu yang kamu ibadahi? Siapa nabimu yang kamu yang kamu ikuti? Dan apa agamamu? Tiga pertanyaan. Iya. Jangan sampai ada yang berpikir Oh nanti kalau saya ketemu mungkar dan nakir, saya ditanya marob buka, oh maaf mungkar dan nakir. Kemarin saya sedang sibuk. Ya, belum sempat belajar. Ini sudah diterangkan semuanya. Ya. Sisa kita yang perlu apa? Perlu jujur pada diri kita. Masya Allah sekolah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Setelah kerja kadang masih seminar, masih mengeluarkan biaya. Bisa dia belajar semua untuk kehidupan dunianya. Tapi untuk kehidupan akhiratnya, pernahkah ada yang mengeluarkan biaya, dia belajar khusus untuk mengenal siapa Robnya, siapa Nabinya, dan apa agamanya? Memang agama ini tidak semuanya dipelajari ya dari A sampai Z-nya. Tapi ilmu agama ada yang sifatnya fardu ain. Wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajarinya. Dan ada yang sifatnya fardu kifayah. Kalau ada yang sudah mempelajarinya gugur atas yang lainnya. Misalnya di sebuah negeri sudah ada beberapa ulama yang ahli di bidang ilmu warisan maka gugur dosa bagi yang lainnya sudah. Karena sudah ada yang ahli. Ini fardu kifayah. Tapi kalau masalah dia beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah itu fardu ain. Dia akan ditanya pada hari kiamat tentang itu. Iya. Tentang sholatnya, tentang zakatnya. Tidak ada orang yang melakukan sholat diwakili oleh orang lain. Pertanggungjawaban dia. Dia harus pelajari hal itu. Ini ilmu fardu ain. Dikubur ditanya. Di akhirat di padang mahsyar juga ditanya. Pertanyaannya disebut dalam Al-Quran. Bahkan Allah sumpah akan hal itu. Harusnya ini membuat kita takut. Luar biasa Allah bersumpah akan hal itu. Allah firman, "Fawa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Sungguh demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Sungguh demi Rabbmu, kami akan menanyai mereka semua pada hari kiamat tentang amalan yang mereka kerjakan. Apa dua pertanyaannya? Baik, kita akan lanjutkan nanti setelah sholat isya. Ya, dan Eh, sebagaimana yang diumumkan tadi, insyaallah taala ada tanya jawab dan saudara moderator kita sudah datang dan insyaallah taala mungkin masih ada sedikit dari materi yang saya ingin uh, sampaikan. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan